Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab akan kita jawab, yang tidak kita tidak akan jawab pertanyaan tersebut. Ada yang bilang Gunung Merapi meletus karena Presiden Amerika akan datang. Ini tahayul lagi, ya, kurapat. Sejak Presiden kita naik, berbagai bencana datang silih berganti. Pertanyaan apakah perkara di atas bisa dikait katakan sebagai sebab balik sebagai sebab utama ataupun salah satu sebab? Tidak ada hal seperti itu. Orang meyakini karena karena namanya presiden kita apa Susilo itu nggak ada. Ya, nggak ada hubungan dengan apapun. Inilah kurapat-kurapat tahayul-tahayul. ini menisbahkan sebab-sebab itu kepada hal yang tidak ada hubungannya. Mengkait-kaitkan. Ada pula mengkaitkan dengan nomor-nomor ayat, dengan tanggal-tanggal. Inilah model kurapat-kurapat tahayul yang dilakukan. Justru bukan ini nggak ada hikmahnya. Ya, Sejauh mana pengaruh ucapan tersebut terhadap akidah seorang muslim? Ini menyadarkan pada sesuatu yang bukan sebab. Ini bisa syirkul akbar, bisa syirkul asgar. Ya. Kalau diiktikadnya adalah itu penyebab utama, ya <laughs> syirkul akbar. Tapi apabila mengatakan itu hanya sebab ya yang tidak utama, punya karena seperti orang meyakini uh, apa namanya eh, apa namanya jimat-jimat hanya sebagai sebab saja yang menyembuhkan Allah umpamanya itu syirkul asgar wasilah ila syirk jadi sesuatu yang tidak ada hubungan kenapa dihubung-hubungkan? Kalau begitu bisa saja ibu yang ke sawah hari umpamanya ada orang benci ke anaknya ya kan? Nah itu gara-gara kamu saya larang pergi, mah meletus gunung merapi. Itu apa dikait-kaitkan? Ya kan? Atau ada orang beli mobil baru, oh gara-gara kamu beli mobil mereknya itu cala. Nah ini kacau ini, ya kan? Ini bentuk-bentuk umat kita yang selalu menghubung-hubung sesuatu yang tidak ada hubungan. Ya kan? Jadi ini adalah bentuk orang yang tidak bicara dengan ilmu. Segala sesuatu itu terjadi kapan saja. Loh, Presiden Amerika bukan sekarang mengunjung udah berapa kali ke Indonesia. Kenapa menapi, kenapa menapi baru kemarin meletus? Ya kan? Ini kan ngawur aja. Jadi ini adalah bentuk-bentuk ini akidah yang perlu dipahami tengah umat kita. Ya, Dia, apakah bencana yang terjadi di Indonesia ini azab atau cobaan dari Allah? Bencana itu di sisi lain, cobaan di sisi lain adalah bencana azab dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman, orang bertakwa adalah cobaan ujian dari Allah. Bagi orang-orang berdosa, orang-orang kufur adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan di pendengar radio, Ana mau nanya kenapa negara-negara kafir yang kezalimannya nyata di sana mereka maju dan sejahtera. Kita tahu sekarang nggak Eropa itu lumpuh penerbangan sekarang tahu nggak? Azab yang diberikan Allah kepada mereka jauh lebih berat daripada kita itu sebenarnya. Ya, kemudian Allah sebutkan Allah memang menangguhkan azab untuk orang kafir itu. Yaitu azab yang lebih berat di akhirat kelak. Kita di dunia ini orang beriman ketika ditimpa oleh musibah-musibah itu adalah potongan dari apa? Hutang-hutang kita namanya. Kalau kita dapat azab dunia yang kita sabar menembus dosa-dosa kita, termasuk azab kubur itu adalah Mulai pengurangan dari azab-azab yang kita terima dari akhirat kelak. Kalau orang kafir disimpan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat semuanya diterima. Kita Allah Subhanahu wa taala diberikan azab yang ringan untuk menghindari kita dari azab yang yang berat. Karena azab akhirat jauh lebih berat di azab dunia ini. Itu hikmah yang banyak. Dan Allah sebutkan dalam ayatnya, inna ma yu'akhiruhum ya liyamin takhasufi absar." Allah beri tamu kepada mereka agar mereka itu pada ketika datang azab terbelalak mata mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira oh penyakit ini orang kafir macam-macam. Sekarang ini azab yang datang kepada mereka apa sekarang? Salju kan? Semua Eropa lumpuh penerbangan mereka sekarang. Bukan ratusan ribuan penerbangan berhenti. Bukan main azab. Azab Jepang berapa kali timpa angin topan. Banjir betapa banyak di Amerika ya petir menghancurkan listrik semua banyak. Bukan orang kafir tidak ada azab Allah, dia azab Allah mereka itu. Tapi beda dengan kita dengan mereka. Kita adalah mendapat pahala jika kita sabar sekaligus mengurangi dosa-dosa kita yang akan diazab di akhirat. Ya, dan kita mencoba memetik pelajaran dari ini. Mengingatkan kita kembali kepada jalan Allah itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayang Allah kepada kita. Tapi bukan berarti orang kafir tidak menerima azab dunia, diterima. Dan Allah Rasulullah juga katakan, Yani ad-dunya jannatul ha, sijnul mu'min ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir kata surat Surga ini bagikan apa? Tahanan bagi orang mukmin. Tapi surga bagi orang kah? Kenapa kita di dunia bagi tahan? Karena kita dilarang. Ada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan kepada kita. Tapi orang kafir kan enggak, bablas semua. Halal haram antum semua oleh dia. Kalau kita enggak. Ya. Dikendali kita memiliki aturan-aturan ya sehingga kita tidak bisa berbuat semena-mena dan sebebas-bebasnya tidak seperti yang dikehendaki oleh orang-orang liberal maka orang liberal itu ada masalah mazhab iblis pada hakikatnya ingin melakukan sebebas-bebasnya kemudian eh, apakah sulitnya ekonomi yang dialami oleh seorang termasuk musibah? Tidak, tidak mesti. Ya, ada musibah, ada ujian dari Allah. Sebenarnya dalam ayat tadi wala namluwakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwal bisa saja. Tapi ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan sesuatu ada manis, ada pahit, ada fakir, dan miskin agar berlangsung kehidupan dunia ini. Jangan dikira orang miskin tidak akan masuk surga. Bahkan dalam hadis sebutkan orang miskin justru yang banyak masuk surga. Ya, ketika di masa Rasulullah SAW, tetapi ya kita tahu kalau orang kaya impamakan oleh para ulama yaitu ibarat orang ketika mau untuk toto itu banyak yang perlu dihitung oleh dia. Kalau orang kafir nggak banyak yang perlu dipertanggungjawabkan bagi dia. Eh, kalau orang mukmin, ya, Kalau orang mukmin tidak banyak orang miskin yang fakir, orang mukmin yang fakir tidak terlalu banyak yang perlu tanggung jawaban. Ya kan? Karena berbeda dengan orang kaya, banyak harus pertanggapan tanggung jawaban oleh dia hartanya. Maka dia terlambat masuk surga. Tapi di masa Rasulullah SAW beda orang-orang kaya di masa Rasulullah SAW. Yaitu haba alat dutur bil ujur ya Rasulullah ketika dilihat oleh orang sahabat-sahabat yang miskin ini, ya Rasulullah, tunjukkan kami untuk amalan untuk menyayangi orang-orang kaya ini. Kenapa? Mereka berimpak, fisabilillah, berimpak di untuk hal yang baik Islam ini. Lalu diajarkan Rasulullah SAW, yaitu zikir habis sholat itu. Ketika orang kaya saat itu kan sholat berjamaah ya. Jadi dilihat ini apa pula yang dibaca oleh saudara-saudara kita ini. Rupanya zikir itu didengar dan dipelajari mereka. Juga demikian. Lalu Rasul, uh, sahabat mengeluh lagi, sahabat yang miskin miskin ini. Rasulullah orang kaya itu juga melakukan zikir yang kami lakukan. Tilka fadlullah yu'tih yasha. Itu adalah keutamaan yang diberikan Allah diberikan pada orang yang dikehendaki. Nah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nah, kita ini jangan kira kita miskin dibenci Allah tidak. Karena semuanya ada hikmahnya. Belum tentu ketika kita kaya akan bisa berimpak sebenarnya orang kah? Orang kaya. Tahu-tahu kita diberi kaya oleh Allah mungkin kita akan berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ada hikmah di balik itu. Karena itu banyak orang lolos ujian dengan kemiskinan, tapi jarang orang lolos ujian kalau diuji dengan kekayaan. Sangat jarang. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan banyak orang lolos. Kemudian apakah ada kaitannya bencana yang melanda negara kita dengan tidak terlaksananya syariat Islam di negara ini? Berbagai hal. Pokoknya maksiat secara umum termasuk hal itu. Ya. Ada pun masalah penerapan syariat Islam di negara kita ini, ini biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang memang salah dan memahami arti syariat. Apa yang maksud syariat ini? Syariat itu bukan hudud saja. Salat syariat ada di negara ini puasa syariat, haji syariat, zakat syariat, mantu anak yatim syariat, mempelajari Quran syariat, mempelajari tauhid syariat. Syariat yang harus utama utakakan itu nilai tauhid. Itu orang menegakkan syariat. Ya, tetapi termasuk itu sebagai sebab bisa karena kita melanggar hukum Allah ya. Setiap itu dosa karena melanggar hukum Allah adalah dosa. Tapi kita luruskan istilah syariat ini. Ya, karena jangan jadi celah bagi orang-orang untuk melakukan kudeta atau eh, melakukan teror-teror. Ini tidak benar. Ya. Apa uh, penduduk negara eh, beragama negara kita ini penduduk negara beragama Islam, ya. Tapi kenapa akhlak begitu rusak, korupsinya terbanyak di dunia? Korupsi itu adalah bukan ya kembali kepada dasar keilmuan dan keimanan orang itu. Ya. Dasar keilmuan dan keimanan orang itu ilmu agamanya yang masuk dan keimanannya. Maka orang Islam banyak di Indonesia. Kenapa korupsi banyak di Indonesia? Karena orang Islamnya banyak Islam abangan. Atau lebih diistilahkan orang Islam KT, KTP. Gak kenal dengan Islam. Gak tahu ajar Islam. Gak mengatai tentang akidah. Ya, tidak mempelajari tentang hukum-hukum agama. Nah, ini akibatnya. Jadi bukan alasan uh, bahwa kenapa orang Islam ya itu orang Islamnya bagaimana yang dipertanyakan. Ya. Tapi orang kafir tidak melakukan itu, orang kafir justru lebih berat. Ya. Kursi-kursi yang dilakukan lebih berat dari apa yang dilakukan orang Islam. Termasuk di negara kita ini. Kemudian bagaimana jika menjadi pemimpin partai caleg nanti bisa menolong agama atau manhaj sunnah? Apakah betul Syekh Albani membolehkan ikut parlemen? Saya nggak tahu ketua Syekh Albani tentang ikut parlemen karena ini dimanfaatkan oleh orang-orang masuk parlemen. Apa hukum masuk parlemen? Ya, dan seterusnya ini ada fatwa para ulama yang jelas dalam masalah ini. Kemudian masuk partai-partai itu, di situ meluluskan akan berjuang tentang Islam, itu sudah dahulu. Sudah dahulu P3, partai-partai Islam sudah banyak memperjuangkan Islam melalui partai. Tapi nonsen. Bahkan yang banyak partai-partai itu di awal sebelum menjadi partai mencerminkan sikap islami. Telah menjadi partai justru mengaburkan nilai-nilai Islam dalam partainya. Itu kenyataan kita lihat. Dan umat Islam tidak disuruh berpartai-partai. Umat Islam itu satu partai saja. tidak disuruh berpartai-partai. Makanya dalam sebuah tulisan kami katakan, kalau seandainya tujuan mereka adalah Islam, kenapa orang Islam itu berpecah partainya? Kalau tujuan mereka partai, pertujuan menegakkan Islam. Tapi tujuan mereka bukan menegakkan Islam, hanyalah jabatan. Jabatan. Kalau Islam kenapa berpecah belah? Kenapa berpecah belah kalau memang Islam? Makanya termasuk pengkhianatan bagi tokoh-tokoh Islam yang membentuk partai itu mengkhianatkan perjuangan umat. Telah menipu umat. Kalau memang mana nilai Islam telah, telah tegak kalian, kalian tegakkan selama kalian berjuang di partai mana? Dan kebanyakan-banyakan justru malah kebalikan yang terjadi. Karena di situ tuh sistemnya kan demokrasi suara terbanyak. Ya kan? Nah, kalau diukur suara terbanyak tidak akan mungkin. Ya, pasti orang yang ingin keburukan lebih banyak orang yang ingin kebaikan. Itu sudah disebutkan. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kebanyakan manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita lihat manhat Rasulullah, manhat para para ambia. Tidak pernah ketika Musa berdakwah kepada eh, Firaun, mari kita bentuk partai untuk melalui Firaun. Mari kita culik tentara-tentara Fir'aun. Mari kita ledakan istana Fir'aun. Gak ada. Rasulullah ketika di Mekah, dia azab para sahabat itu. Di hadapan Rasulullah SAW. Ya kan? Rasulullah tetap sabar. Karena ada cara yang benar, bukan cara-cara yang merusak dilakukan oleh Islam. Makanya kalau seandainya kekuasaan bisa untuk menegakkan Islam semata ya satu-satunya jalan menuju Islam ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang kafir intur mulka malaknaka Kata orang kafir Quraisy, kalau engkau ingin jadi raja ya Muhammad, kami angkat engkau jadi raja. Kenapa Rasulullah SAW tidak berpikiran sebagaimana pikiran partai-partai sekarang atau orang partai sekarang? Kalau saya sudah jadi raja, saya paksa rakyat Maka ini masuk Islam. Saya terapkan hukum Islam karena saya raja. Kenapa tidak berpikir demikian? Karena Islam itu bukan dipaksakan. Bukti lagi ketika Najasyi meninggal, dia raja Muslim tidak mampu mengislamkan rakyatnya. Bukti lagi Heraklius yang dia sudah ingin masuk Islam ketika dia lihat pasukan yang dia eh, Batariko atau ulama-ulama Nasrani saat itu tidak menyetujui keislamannya, nggak masuk masuk Islam dia. Memilih jabatan dia. Ini kata-katakan bahwa Islam itu bukanlah dipaksakan tapi tumbuh dari bawah. Tidak dipaksakan dari atas, tapi tumbuh dari bawah Islam itu. Wah mana? Ya, kalau seandainya langsung diterapkan hukum Islam di waktu di Mekah, tentu betapa banyaknya orang yang mau dicambuk, yang dipancung dan seterusnya. Jadi berdakwah perbaiki masyarakat dulu karena tujuan tegakkan Islam bukanlah untuk menghabisi orang pelaku maksiat, menyadarkan orang pelaku maksiat itu. Bukanlah balas dendam kepada orang pelaku maksiat kita. Orang mencuri dipancung tangannya, orang berzina dicambuk, bukan balas dendam itu. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah dakwahnya Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu Nabi Ibrahim ketika berdakwah, bukan kerajaan Fir'aun dulu yang digoyang-goyang oleh dia. Ya kan? Eh, bukan kerajaan Namrud dulu yang digoyang oleh Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Musa. Demikian pula Nabi SAW ketika di Mekah. Bukan kekuasaan yang dikejar. Tapi berdakwah. Kenapa? Kita itu memperbaiki penguasa dan rakyat. Kita perbaiki mereka. Karena nggak mungkin dia mengatakan kepada ayah ambillah kursi ini, kamu yang jadi presiden nggak ada seperti itu. Dan itu buktinya bahwa dakwah kita haus dunia berarti. Karena kalau jujur kita dalam menyampaikan nasihat, bentuklah rumus-rumus ekonomi apa, program-program ekonomi, program pembangunan yang jelas, ajukan pemerintah. Ini enggak kalau bagus ekonomi saya jadi menteri uh, keuangannya. Ingin bagus apa namanya keamanan saya yang jadi menteri keamanan. Bukan begitu. Itu bukan nasihat namanya. Tapi ingin mendapat jatah dan seterusnya. Makanya Islam ya bukan mengharamkan jabatan ya tapi meminta-minta jabatan nggak boleh kalau diberi bisa menolak kalau ada orang lain Kalau kecuali nggak ada orang lain dan kita diwajibkan menerima itu oleh penguasa baru kita terima ini mahal diterangkan oleh Islam karena cara-cara itu tidak pernah berhasil menjuangkan Islam belum pernah berhasil di satu negara pun Islam dijuangkan melalui politik belum berhasil satupun Syekh Muhammad Wahab yang perjuangkan dakwah tauhid di Saudi Arabia nggak pernah menjadi penasehat raja, nggak pernah diangkat jadi menteri agak ah, menteri apa nama agama atau apa, nggak pernah pernah mendapat jabatan-jabatan apa karena ikhlas dalam berdakwah. Kita harus ikhlas dalam berdakwah. Ini yang penting. Ya. Jadi oleh sebab itu eh, berdakwah melalui partai itu lebih baik ya tidak bisa belum membawakan hasil dan itu sangat kemungkinan kecil sekali. Apa dakwah bisa? Bahkan dakwah kita sudah terkotak dengan sekelompok partai saja. Kalau membantu orang yang memilih partai kita baru kita bantu. Inilah bentuk-bentuk mulai ini penyalahgunaan bantuan-bantuan itu. Apa orang-orang yang telah mati bisa akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat? Allahu alam yang secara zahir dari hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'ila ala syirarin nas bahwa kiamat itu terjadi ketika di atas manusia yang sangat buruk, yang sangat bejat. Ya mereka akan dibolak-balik oleh bermacam bentuk azab terjadi kiamat itu. Jadi ketika hari kiamat itu disebutkan oleh Rasulullah nggak ada lagi orang mengatakan Allah Allah. Semua orang kafir. Ya orang mukmin telah dicabut nyawanya oleh angin yang yang begitu lembut dimanapun mereka berada. Sehingga berdirilah kiamat itu atas orang kafir semua. Azab yang syadid. Dan ketika ditanya Rasulullah SAW, di mana manusia ketika manusia yang telah mati ketika terjadi kiamat? Wahum fisirat. Dan sebuah riwayat hadis sebutkan mereka itu sedang melewati sirat almus takim. Bagaimana jika menjadi oh ini sudah ya. Apakah termasuk manha al sunnah jika cinta karena organisasi atau partai? Ya itu jelas bukan masuk sunnahnya ya. Itu enggak Islam tidak menyuruh dengan itu bahwa kecintaan kita bukan dibina di atas par partai. Ya. Kalau tidak partai ini dia tidak saya sayangi, tidak. Makanya kita bingung milih partai mana yang kita pilih. Pilih PKS marah PKB, pilih PKB marah P3 dan lagi demok dan banyak sekali. Membingungkan umat jadinya. Mana yang Islam? Mana yang akan memperjuangkan Islam? Coba kalau umat Islam itu satu partai dan dipilih dari putra-putra muslim yang unggul di dalam biokrasi ilmunya untuk membela negara ini yang kita harapkan. Jadi bukan saling berebut, tapi saling menyodorkan oh ini lebih layak dan ini lebih pengalaman, ini lebih pantas. Ini harusnya. Itu demikian sahabat dahulu di dalam mencari jabatan. Orang yang layak diajukan, bukan berebut. Ya, mudah-mudahan saja ini nasihat-nasihat ini sampai ke telinga para tokoh-tokoh partai dan mereka bersatu di dalam satu partai Islam. Saya yakin Islam tidak akan ragu-ragu memilih partai.